الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم Saudara-saudara kaum muslimin Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Yang selalu mendapatkan rahmat Allah Kebanggaan dan kebahagiaan terasa muncul manakala, manakala kita mendengarkan dan menerima seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bertakwa kepadanya. Betapa tidak kita yang selalu bermaksiat kepadanya masih juga diingatkan olehnya masih juga diperhatikan. Dan tentu saja hal ini merupakan bentuk perwujudan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sebagai hamba-hambanya yang masih tahu diri, kita upayakan peningkatan ketakwaan kita masing-masing agar kita kelak akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Kemampuan manusia dalam upaya peningkatan ketakwaannya memang bertingkat. Bahkan saking banyaknya tingkatan tersebut hingga sulit untuk membedakan siapa yang lebih tinggi nilai ketakwaannya di antara kita sendiri. Hal ini juga disebabkan karena beragamnya jalan menuju ketakwaan. Namun demikian manusia masih banyak yang enggan dan malas untuk mengambil jalan yang beragam itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan iming-iming untuk memperingatkan kepada manusia agar melaksanakan ketakwaannya. Iming-imingnya pun beragam selaras dengan beragamnya selera manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini misalnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian melaksanakan syariat Allah dalam jalan hidupnya maka akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata janganlah takut dan jangan berduka cita tapi terimalah berita gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu Ma'asyal muslimin rahimakumullah kalau kita cermati ayat Al-Quran ini, tentunya kita akan menemukan gambaran yang nyata dan mendalam. Misalnya saja kita kaitkan dengan latar belakang penurunan ayat ini. Sababun nuzulnya. Ayat ini diturunkan ketika itu Abu Bakar tengah menghadapi orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ketika itu mengatakan Allah itu Tuhan kami dan malaikat itu anak-anak perempuannya dan mereka malaikat-malaikat itu adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Itu katanya kata orang-orang musyrik. Kata-kata mereka seperti ini sudah barang tentu menyimpang dari akidah. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar mengatakan pada waktu itu, "Rabbunallah Allah wahdah, la syarikalah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Fastaqama. Allah semata Tuhan kami. Tanpa ada yang menyekutukannya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya serta utusannya. Lalu Abu Bakar pun betul-betul konsekuen terhadap ucapannya. Setelah peristiwa ini lalu turunlah ayat tersebut. Dengan demikian makna potongan ayat Innaladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu adalah orang-orang yang mengemukakan keimanannya serta konsekuen dengan keimanannya. Itu makna yang terkandung dalam ayat tadi. Makna ini bisa lebih jelas lagi kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain yang senada. Dalam ayat yang, yang lain disebutkan alladzina amanu wa yalbisu imanahum bizulmin. mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik. Kedua potongan ayat ini diberi pengertian oleh Al-Aswad bin Hilal. Beliau mengatakan istaqamu falam yudhnibu walam yalbisu imanahum bi khati'atin. Mereka orang-orang yang konsekuen dengan keimanannya. Orang-orang yang tidak berbuat dosa dan tidak mencampurkan keimanannya dengan berbuat salah. Pengertian yang dikemukakan oleh Al-Aswad bin Hilal ini bisa disederhanakan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengertian ini senada dengan penafsiran-penafsiran para ulama walaupun ungkapannya berbeda-beda tapi pengertiannya sama. Misalnya saja penafsiran yang diungkapkan oleh Al-Hasan beliau mengatakan istiqamu ala amrillahi fa'amilu bi ta'atihi wajtanibu ma'siyatahu. Konsekuen terhadap perintah Allah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatannya. Setelah kita menemukan pengertian potongan ayat potongan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu itu pengertiannya adalah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kali diartikan secara sederhana. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Lalu kalau kita sambung dengan ayat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan turun kepada mereka para malaikat sambil berkata, janganlah takut dan janganlah berduka cita. Penurunan malaikat ini adalah janji Allah. Janji Allah yang pasti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya saja masih timbul pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan para malaikat itu? Dalam hal ini para ulama mengalami silang pendapat yang tajam. Akan tetapi apabila kita ambil salah satu di antara pendapat-pendapat yang banyak itu yaitu yang pernah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni beliau mengatakan beliau mengatakan para malaikat rahmat akan turun ketika orang-orang yang bertakwa itu akan meninggal dunia untuk menginformasikan agar orang itu tidak takut menghadapi kondisi berat pada hari kiamat nantinya setelah meninggal. Dan juga menginformasikan agar tidak sedih terhadap apa yang ditinggalkan mengenai hartanya yang ditinggalkan tidak sedih terhadap anaknya yang ditinggalkan serta keluarganya sebab mereka lah para malaikat yang menggantikan kedudukannya nanti um, untuk menjaga dan memeliharanya setelah orang itu meninggal. Penafsiran ini bahkan diperjelas oleh Syekh Zadah bahwa penurunan malaikat rahmat untuk menyampaikan informasi tersebut bersamaan dengan menjelang orang-orang takwa itu dicabut nyawanya. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah-jemaah yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Alangkah indahnya. Alangkah besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Belum lagi orang-orang takwa itu meninggal, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan akan nikmat yang akan diberikan kepadanya. Apalagi kalau kita mencermati lanjutan ayatnya. Ternyata janji Allah itu bukan hanya yang tersebut di atas. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang takwa itu akan menerima kabar gembira kelak akan dimasukkan surga seperti yang dijanjikan. Di dalam penjelasan penafsirannya bahwa orang-orang takwa itu menjelang pencabutan nyawanya bukan hanya diberitahu melalui kata-kata saja akan tetapi surga bakal kediamannya itu ditampakkan oleh para malaikat kepada orang-orang takwa tersebut sehingga mereka tenang ketika meninggalkan dunianya dunianya yang fana ini informasi yang disampaikan para malaikat rahmat itu disempurnakan melalui ayat berikutnya nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un Malaikat mengatakan kami ini kawanmu dan penolongmu ketika kami bersamamu di dunia dan kami tidak akan berpisah bersama-sama dengan kamu pada hari kiamat sampai engkau kami masukkan ke dalam surga di sana engkau akan memperoleh apa yang